Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada kenikmatan-kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, dilupakan, yaitu kesehatan dan kesempatan. Biasanya mereka ingat nikmat-nikmat tersebut setelah hilang. Yang tadinya sehat dia lupa, ketika sakit baru ingat betapa nikmatnya sehat. Demikian pula kesempatan yang luas dibuang-buang percuma untuk sia-sia sampai ketika sudah tidak ada waktu lagi ajal menjemput dia menyatakan duhai kiranya aku masih punya waktu padahal kemarin dibuang-buang tetapi ketika sudah tidak ada waktu dia berkata duhai kiranya aku masih punya kesempatan berikutnya ini barakallahu fikum kenikmatan tersebut terasa setelah hilang kata Ibnu Mas'ud na'imul amn wassaha, kenikmatan keamanan dan kenikmatan kesehatan. Itu juga sama kenikmatan yang sering terlalaikan. Waqala alayya eh, Ali علي Abi Talha an عن ابن fi qawlihi ta'ala thumma latus'alunna yawma يومئذ عن na'im. diriwayatkan dari Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah wi'aul ilm habrul ummah radhiyallahu taala anhumah ketika membahas ayat Allah thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im niscaya kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan dijawab maknanya na'im sehatal abdan kenikmatan sehatnya badan wal asma' sehatnya pendengaran-pendengaran wal absar sehatnya penglihatan-penglihatan. Yas'alullahu al-ibad. Allah akan tanyakan pada para hamba pada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Fi Untuk apa mereka memakainya? Badanmu sehat. Fima ablah. Untuk apa? Sampai tua rentah, sampai rusak, sampai kemudian mati. Untuk apa dihabiskan? Wa kadzalikal absar wal asma' pendengaran dan penglihatan. Allah berikan sehat, walafiat. Untuk apa dipakai? Wa huwa a'lamu bidzalika minhum. Walaupun Allah lebih tahu tentang itu daripada mereka sendiri. Tapi Allah tanyakan sebagai pertanggungjawabkan atau sebagai pertanggungjawaban. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal absa wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Isra. Allah katakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan ditanya, yakni dipertanggungjawabkan. Penglihatannya apa saja yang dilihat, pendengarannya apa saja yang didengar, hatinya apa saja yang dilakukan dengan hati, siapa yang dibenci, siapa yang dicintai, siapa yang dia dengki kepadanya siapa yang dia baik kepadanya ila akhir wa kharaja tabrani min riwayat ayyub ibn utbah wa fihi dha'fun diriwayatkan Tabrani dari riwayat Ayyub ibn Utbah dan padanya ada kelemahan berarti Ibn Rajab tahu bahwa hadis ini lemah tapi mengapa dibawakan sebagaimana yang sudah pernah kita singgung beberapa kali bahwa biasa para ulama membawa hadis yang sahih, kemudian hadis yang di bawahnya, hadis yang hasan, sampai hadis yang di bawahnya, sampai kemudian beberapa hadis yang baik yang semakna dengan hadis yang sahih. Sehingga al-asl intinya ada pada riwayat yang sahih. Ini hanya menambah saja. An Atha an Umar an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun indallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia memiliki janji di sisi Allah. Wa man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kutiba lahu biha mi'ata alfi hasanah. Akan dicatat untuknya seratus ribu kebaikan. Wa arba'a wa ishrina alfa hasanah seratus ribu hasanah dan arba'atan wa ishruna alf empat ribu hasanah 124 ribu kebaikan Fakal rajulun kaifa nahliku ba'da hada ya Rasulullah kalau begitu bagaimana kita bisa binasa ya Rasulullah artinya dengan kalimat subhanallah wa bihamdi saja sudah 125 ribu kebaikan kaifa nahlik bagaimana kita bisa binasa Qala Inna rajul la ya'ti yawmal qiyamah bil amal. Kadang-kadang seseorang datang pada hari kiamat dengan amalan. Ternyata la wudi'a ala jabalin la atqalahu. Kalau diletakkan di atas sebuah gunung akan berat. Fataqumun ni'matu min ni'amillah. Ternyata ketika ditegakkan kenikmatan Allah padanya, fatakadu antas tafid astas tanfid Dalika kullu. Ternyata akan terkalahkan semua itu. Illa an yatatawalallahu birahmatih. Kecuali kalau Allah memperpanjang rahmatnya. Jadi sekian banyak kebaikan tersebut kemudian dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan. Sehingga hampir tidak tersisa kebaikan-kebaikan tadi yang sudah dilipat oleh Allah dengan rahmatnya sampai seribu, eh, seratus 24 ribu hasanah. Padahal cuma ucapan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah azim subhanallah wa bihamdi. Apalagi dibaca 100 kali, kali 100. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata wuzina. padahal tadinya kalau ditimbang dengan gunung, kalah gunung beratnya. Tetapi ketika ditimbang dengan nikmat Allah yang pernah Allah berikan padanya, tidak ada apa-apanya. Kalah kecuali karena Allah memperpanjang rahmatnya sehingga menjadi mengimbangi. Tummalatus alunna Kemudian nanti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Kamu bisa sholat itu kan karena dikasih sehat. Kamu bisa baca kitab kan karena dikasih matanya sehat, sempurna. Kalau nggak bisa, kamu nggak bisa baca. Semua kembali pada kenikmatan Allah Ta'ala. Warawa Ibnu Abi Dunya bi isnadin fi idhaf ايضا عن انس عن Nabi صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامه Akan didatangkan nanti pada hari kiamat kenikmatan-kenikmatan. Wabil hasanati wasayyi'at. Didatangkan pula hasanat wasayyi'at. Kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Amalan baik dan amalan jelek semuanya didatangkan untuk dihisab. Fayaqulullahu li ni'matin min ni'amihi maka Allah katakan pada satu nikmat dari kenikmatan-kenikmatannya Qal khudi haqqaka min hasanatih. Ambillah wahai kenikmatan dari kebaikan-kebaikan dia yang merupakan hakmu. Fama tatruk lahu hasanatan illa dahabat biha. Maka tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali ditelan oleh kenikmatan. Ini sebagaimana yang pernah dibahas oleh Ibn Qayyim rahimahullah tentang masalah kenikmatan. Setiap orang beramal akan ditanya, apa yang kau perbuat dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan padamu? Seperti hadis, tiga orang yang api neraka pertama membakar tiga orang ini. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan padamu? Aku baca Quran. Yang kedua, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kamu? Dibandingkan dengan kenikmatan. Maka hadis ini fihi dha'fun. Tetapi secara makna memang demikian. Bahwa kenikmatan akan menjadi pembanding dari amalan-amalan kalian, amalan-amalan kita. Hasanat akan termakan dengan kenikmatan dengan kalimat ya, bahwa itu kan karena engkau diberi nikmat. Engkau bisa beramal itu kan karena kami beri ini, karena kami beri itu. Semua kenikmatan-kenikmatan menuntut haknya. Karena kami ada yaitu kenikmatan. Karena kamu diberi pandangan yang sempurna, karena engkau diberi pendengaran yang sempurna, karena engkau diberi kaki yang sehat, karena engkau diberikan badan ila akhirnya sampai hampir-hampir nggak tersisa. Sahabat pihak. Wa bi isnadihi an Wahab ibn Munabbih qala Abdullah abidun khams Abadallah abidun hamsina. Dengan sanadnya disebutkan oleh Ibnu Wahab Ibn Munabbih bahwa ada seorang abid yang beribadah kepada Allah 50 tahun. Beribadah terus. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaih. Maka Allah wahyukan kepadanya. Inni qad ghafartu lak. Aku telah ampuni engkau. Qala ya Rabbi, wa ma li wa lam udnib. Orang itu berkata, wahai Rabbku, apa yang kau ampuni dariku? Padahal aku tidak pernah berbuat dosa. Fa'adina Allah Azza wa Jalla irqin fi unuqih. Maka Allah perintahkan pada keringat yang ada di lehernya. Atau urat maksud saya. Irq bisa bermakna urat bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada urat yang ada di lehernya. Faduriba alaih. Falam yanam. Allah perintahkan pada urat lehernya terjadi sesuatu padanya, dia tidak bisa tidur. Walam yusalli, tidak bisa salat. Tsumma sakana wa qama fa'atahu malak. Kemudian dia diam dan kemudian berdiri, maka didatangi oleh para malaikat. Fasyaka ilai. Ketika datangnya malaikat, dia mengeluh. Malakiya min darbani irq. Apa yang terjadi pada urat leherku ini? فقال الملك إن ربك عز وجل يقول عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذا العرق kata malaikat tadi sesungguhnya Rob kamu Azza وجل mau mengatakan kepada kamu bahwa ibadahmu 50 tahun itu karena lehermu sehat ternyata setelah lehernya sakit kamu tidak sholat, kamu tidak berdiri, kamu tidak siamul lain, kamu tidak beribadah Wa kharraj al-hakim hadal ma'na. Imam Hakim juga meriwayatkan yang semakna dengan ini. Secara marfu' dari riwayat Sulaiman ibni Haram al-Qurashi عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل أخبره bahwa Jibril mengkhabarkan kepadanya anna abidan abadallah ala ra'si jabalin fil bahri khamsin mi'at sana bahwa oh, Jibril menghabarkan kepadanya ada seorang abid ahli ibadah yang beribadah kepada Allah di puncak gunung di tengah laut. khomsin uh, eh, khomsumiat sana. Bukan khomsin bukan 50 tahun. 500 tahun. Beribadah terus. Summa sa'ala rabbahu an yakbidahu wa huwa sajid. Kemudian dia meminta kepada Rabbnya agar dimatikan dalam keadaan sujud. Meminta, berdoa untuk dimatikan dalam keadaan sujud. قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا dan kami selalu melewati orang ini ahli ibadah ini ketika kami turun atau ketika kami naik. Dan ketika kami turun dari gunung ketika kami naik, kami melewati orang ini sedang beribadah. Wa najid fil ilm annahu yub'ats yaumil qiyamah. Dan didapati dalam sebuah berita, maksudnya dari nabi, dari para anbiya, berita bahwa dia akan dibangkitkan nanti yaumil qiyamah fayuqab baina yaday Allah azza wa jal dihentikan di hadapan Allah azza wa jal fayaqulu rabbu azza wa jal maka Rabb berkata kepadanya Adkhilu abdi al-jannah birahmati. Masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba itu berkata, Hayakulul abdu. Ya Rabbi, bi'amali. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Bukan karena amalanku. Salah tamarrat. Allah katakan dengan kalimat masukkan dia dalam jannah dengan rahmatku. Bukan karena amalan punya sekian lama 500 tahun. Sampai tiga kalinya aku yaqulullah lil malaika. Kemudian Allah katakan pada malaikat-malaikatnya. Qaisu abdi bin ni'mati. Bandingkan. Ini perbandingkanlah antara ibadahnya hambaku dengan kenikmatanku yang aku beri kepadanya Qaisu suruh dikias atau suruh ditimbang kenikmatanku padanya dan amalan dia. Fayajiduna al basari maka ternyata didapati kenikmatan pandangan matanya qad ahatat bi ibadatihi 500 sana sudah mengalahkan ibadahnya 500 tahun belum kenikmatan telinga belum kenikmatan urat lehernya belum kenikmatan segala macam wa baqiyat ni'amul jasad lahu dan tersisa nikmat-nikmat jasad yang lain yang belum dihitung. Fayaqulu adkhilu 'abdi an-nar. Kata Allah masukkan dia dalam neraka. Fayajurru ilan nar maka dia seret dalam api neraka. Fayunadi rabbahu, maka dalam neraka dia memanggil Allah, perata kepada Allah. Bi rahmatika adkhilnil jannah. Ya Allah dengan rahmatmu masukkanlah aku dalam surga birahmatika adkhilnil jannah dengan rahmatmu masukkan aku dalam surga fayudkhilahul jannah maka Allah masukkan dia ke dalam jannah qala jibril innamal asya'u birahmatillah ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Jibril setelah mengisahkan kisah ini segala perkara adalah dengan rahmat Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Sulaiman ibn Haram qala Al-Uqaili huwa majhulun. Dalam rawinya ada Sulaiman ibn Haram. Yang kata Uqaili dia majhulun wa hadithuhu hmm. ghairu mahfuz. Hadisnya tidak bisa di atau tidak terjaga. Berarti termasuk hadis yang baik juga. Walaupun secara mana mungkin saja karena memang dalam akidah dan pernah dibahas dalam akidatus salaf ashabul hadis mudah masih ingat bab khusus bab bahwa masuknya seorang dalam surga bukan karena amalnya tapi karena rahmatnya amalan itu menyebabkan Allah merahmati masuknya karena apa karena rahmat Allah subhanahu wa taala itu akidah artinya sudah sudah ijma sepakatan seluruh para ulama adapun kisah ini rawinya majhul ghairu mahfuz وروى الخرائط بإسناد فيه نظر Al-Khara'it juga membawakan sanad yang juga fihi nazar, masih ada kritikan pada sanadnya. Dari Abdullah ibni Amr secara marfu'. Yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamah. Akan didatangkan seorang hamba hamba pada hari kiamat. Fayuqaf bayna yadayi Allah 'azza wa jalla fayaqulu lil malaikah Kemudian diper, dihentikan dia di hadapan Allah Azza wa Jal, kemudian dikatakan kepada malaikat, "Undur fi amali 'abdi wa ni'mati 'alaih." Lihatlah amalan hambaku dan kenikmatanku yang sudah aku berikan padanya. Wa yanzuruna wala biqadri ni'matin wahidatin min ni'amika 'alaih. Maka malaikat menjawab, "Tidak ada sekadar satu nikmatmu pun ya Allah padanya. Ini amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat saja. Fayaqulu unduru fi amalihi sayyi'ah wa salihihi. Bandingkan amalannya yang jelek dan yang baiknya. Ada dengan kenikmatannya tidak sebanding dengan satu nikmat pun. Saya bandingkan kebaikan dan kejelekannya. Fayanduruna fayajiduna kafafan. Ternyata didapati ketika ditimbang kebaikan dan kejelekannya kafaf, seimbang. Fayaqulu abdi qad qabiltu hasanatik. Allah katakan wahai hambaku, aku terima kebaikanmu. Wa ghafartu laka sayyi'atik dan aku ampuni kejelekanmu. Wa qad wahabtu laka ni'mati fima baina dzalik. Sedangkan kenikmatanku sisanya semuanya aku berikan padamu cuma-cuma. Artinya, walaupun tidak sebanding dengan amalanmu, semuanya dianggap pemberian dari Allah Ta'ala buatmu. Ini yang seimbang. Mudah-mudahan yang amalannya lebih baik, lebih unggul, lebih tinggi, mudah-mudahan lebih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu anna Allah taala an'ama ala ibadihi bima la yuhsunahu. Maksud dari pembahasan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak terhitung oleh mereka la yuhsunahu dengan domir jamak hum kembalinya kepada para hamba. Allah berikan kenikmatan dengan sesuatu yang kamu gak hitung. Yang sudah pernah dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu, kullu sulama. Setiap sendi, setiap tulang sekecil apapun ada pentingnya pada dirimu. Artinya kalau kurang akan terjadi sesuatu kekurangan, kenikmatan dan akan mengganggu amalan-amalanmu termasuk ibadah-ibadahmu. Berarti ibadah kita sempurna kata sulama karena sulama kita sempurna. Maka berikan sedekahnya setiap hari. Setiap hari 360 sulama harus ditunaikan sedekahnya. Harus beramal baik, beramal saleh, bersedekah, membantu, memberikan kebaikan-kebaikan, menasehati, memberikan ilmu, berzikir dan bisa diwakili dengan salat duha dua rakaat. La yusunahu sebagaimana kisah tadi insaha. Yaitu satu urat leher saja ketika Allah takdirkan sakit nggak bisa apa-apa ya ternyata hilang semua ibadahnya tidak bisa begini tidak bisa begitu ila akhir wa talaba minhum syukur dan setiap kenikmatan tadi yang tidak terhitung semua harus disyukuri. Waradiyah bihi minhum. Dan diridhai. Qala Sulaiman At-Taimi berkata Sulaiman At-Taimi inna Allah an'ama ala ibadihi ala qadrihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada hamba-hambanya dengan takdirnya. Wa kallafahum syukru wa kallafahumus syukra ala qadrihim dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mensyukuri apa yang Allah takdirkan itu. Sampai Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang syukur bahwa hendaklah engkau mensyukuri nikmatmu yang Allah berikan padamu. Dan kalau engkau sudah bersyukur, bersyukurlah karena engkau bisa bersyukur. Karena tanpa takdir Allah, tanpa bantuan Allah, engkau nggak bisa bersyukur pada Allah Lihat akhwan ibn azakumullah. Syukur yang kedua kata Ibnu Qayyim butuh syukur lagi dan tidak akan berakhir. Kalian tetap kalah, tetap kenikmatan Allah lebih banyak daripada syukur kalian. Ala qadrihim hatta radiya minhum min syukri bil i'tiraf. Disuruh untuk mensyukuri apa yang Allah takdirkan untuk mereka hingga Allah ridho dari mereka dengan syukur bil i'tirafi biqulubihim bini'mah. Allah terima walaupun dengan hanya pengakuan dengan hatimu bahwa itu dari Allah. Cukup. Pernah diriwayatkan di dalam kitab ini juga seorang Bani Israel yang beribadah sekian puluh tahun meminta, meminta, nggak dikabulkan. Sampai ketika dia menangis, menyatakan betapa lemahnya aku, betapa sedikitnya aku, betapa kalau tidak engkau bantu aku nggak akan mampu ya Allah, aku nggak bisa lebih dari ini. Engkau yang maha kuasa, engkau yang menakdirkan aku, engkau yang menentukan aku bisa ibadah. Ila akhir sampai kemudian Allah utus, Allah berikan ilham atau wahyunya kepada nabinya menyampaikan kepadanya pengakuanmu hari ini itu lebih baik daripada ibadahmu 40 tahun. Pengakuanmu hari ini bahwa engkau lemah. Engkau nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Tadinya kan orang merasa saya udah beda banyak, pasti diberi kalau doa. Dia merasa saya sudah sesoleh-solehnya ini, pasti dikabulkan. Tapi ternyata nggak dikabulkan sampai 40 tahun. Sampai kemudian mengakui saya ini nggak bisa apa-apa tanpa bantuanmu. Ila akhirnya dikatakan bahwa pengakuanmu hari ini itu lebih baik daripada ibadahmu sekian puluh tahun. Menunjukkan bahwa asyukru dengan i'tiraf biqulubihim dengan pengakuan dengan hati mereka bahwa ini karena kenikmatan Allah wabil hamdi dan dengan pujian di lisan karena hati mengakui kalau ini dari Allah wabil hamdi di lisan, di lidah berkata alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang Allah telah berikan petunjuk aku kepada jalan ini. Kalau saja Allah tidak bimbing aku niscaya aku akan tersesat atau alhamdulillah la haula wala quwata illa billah segala puji bagi Allah kalau tidak karena bantuan Allah dan kekuatan daripadanya aku nggak bisa apa-apa ini dengan lidah sedangkan dalam perbuatannya tentunya sebagaimana sering dibahas adalah penerapan kenikmatan tadi untuk apa yang Allah ridhoi kama kharrajahu Abu Daud dan Nasa'i sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari hadis Abdullah ibn Ghannam anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anahu qal, man qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa syukru. Ini doa dalam doa pagi dan doa sore disebutkan dalam riwayat yang sahih atau hasan. Siapa yang berkata di pagi hari, "Ya Allah, tidaklah ber, aku berpagi, yani eh, tidaklah aku masuk waktu pagi ini dengan segala kenikmatan atau kenikmatan pada seseorang dari makhlukmu, semuanya darimu. Wahdak, sendirinya. La syarikalak, tidak sekutu bagimu. Bagimu pujian dan bagimu syukur. Siapa yang membaca kalimat ini? وأصبح بي من نعمة وصحة وستر فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر dalam lafaz lain. Maka dia ada syukra dzalikal yaum. Berarti dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Menunaikan syukurnya pada hari itu. Artinya semua kenikmatan hari itu dia bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu semuanya disyukuri dengan kalimat ini. Ma asbaha bi min ni'matin atau bi ahadin min khalqi atau dalam lafaz ma asbaha bi min ni'matin wa sihhatin wa sitrin kenikmatan, kesehatan dan sitr. Tapi lafaz ini mencakup. Mengapa? Karena yang kedua, kesehatan juga nikmat. Sitr, sitr itu ditutupi aib-aibnya oleh Allah SWT. Itu juga kenikmatan. Nah, Famin wahdak. Maka itu darimu satu-satunya. Tidak sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu syukur. Maka ada syukrahu dzalikal yaum. Maka dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Wa man qalaha hina yumsi dan siapa yang membacanya ketika sore hari ada syukra lailatihi ma amsa bi min ni'matin wa bi ahadin min khalqik aku masuk dalam sore dengan kenikmatanmu dan segala kenikmatanmu di sore ini dan juga kenikmatanmu pada seseorang dari hambamu semuanya darimu sendirinya tidak sekutu bagimu bagimulah rasa syukur dan bagimu segala puji berarti malam itu segala kenikmatan kamu sudah syukuri dengan kalimat itu maka disunahkan <coughs> untuk dibaca pagi dan sore sebagai dikir pagi dikir sore wa fi riwayatin lin Nasai an abdillah ibn Abbas dan dalam riwayat Nasai dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga seperti itu. Nah. Wa kharaja al-Hakim. Dikeluarkan oleh Imam Hakim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fa'alima annaha min indillah illa kataballahu lahu syukraha qabla an yashkuraha wa ma aznaba 'abdun dhanban fanadima 'alayhi illa kataballahu lahu maghfiratahu qabla an yastaghfirahu Dikeluarkan oleh Imam Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan Tidaklah Allah memberikan kenikmatan pada seorang hamba. Kemudian hamba itu tahu, sadar bahwa itu dari sisi Allah. Kecuali Allah sudah tulis bahwa dia bersyukur. Walaupun dia belum bersyukur. Maksudnya belum bersyukur dengan lidah. Hatinya sudah yakin ini dari Allah. Maka sudah dicatat oleh Allah bahwa itu syukur. Artinya pengakuan di hatinya bahwa itu dari Allah, Allah SWT sudah terima. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillah. Atau dilanjutkan lagi dengan pemakaian kenikmatan tersebut pada yang halal, pada yang baik. Wa ma'adna adnaba dan bam Tidaklah seorang hamba berdosa fanadima alaih kemudian menyesal. Menyesali. Kenapa aku berbuat dosa? Kecuali Allah sudah tulis baginya ampunan sebelum dia minta ampun. Biasanya orang kalau sudah mengakui bahwa itu dosa dan menyesal, berikutnya akan minta ampun. Sebelum minta ampun, Allah sudah ampuni dia. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Qala Abu Amr Asy-Syaibani qala Musa alaihi salam qala qala Musa alaihi salam ya Rabbi كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنع صدقت إليه saya ulangi dari Hasan qala qala Musa alaihi salam ya Rabbi kaifa yastati' Adam kenapa Betul, ya Oh, lewat satu lewat. Abu Amr. Baik, kembali. Ya, qala Abu Amr. Qala Musa alaihissalam yaumat tur. Yaumat tur sepertinya kejadian diangkatnya bukit tur pada Bani Israel. Ya Rabbi in ana sallaitu famin qibalik wa in ana tasaddaqtu famin qibalik wa in ana ballaghtu risalataka famin qibalik fa kaifa ashkuraka qala al an syakartani Qala al-an syakartani. Kata Musa alaihissalam, salam, yaum tur ketika diangkatnya bukit Tur dan diangkat perjanjian pada Bani Israel, Musa berkata pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, kalau aku salat, maka salatnya karena engkau." Artinya karena ditakdirkan oleh engkau min qibalik dari sisimu. Wa in anda tasaddaqtu kalaupun anda bersedekah maka itu dari sisimu. Famin qibalik. Wa in ana ballagtu risalata. Kalau aku sampaikan risalahmu juga dari sisimu. Terus bagaimana aku bersyukur padamu? Semuanya dari kamu. Kalau aku bersyukur pun min qibalik. Itu juga dari sisimu. Ditakdirkan aku bisa bersyukur. Apa kata Allah? Al-an tadi? Sekarang kamu benar-benar bersyukur padaku. Mengakui bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat ibadah apapun, nggak bisa beramal apapun tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak bisa bersyukur kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kata Allah, engkau bersyukur berarti mengakui bahwa la haula wa la quwata illa billah. Kalimat itu kalimat besar sesungguhnya. Kalau saja dipahami maknanya seperti ini. La haula wa la quwata illa billah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kemampuan kecuali dengan bantuan Allah. Ini maknanya. Diucapkan mudah. Tetapi jarang orang yang memahami sampai sedetail itu. Artinya dia betul-betul mengakui dirinya semuanya apa yang dilakukannya bahkan ibadahnya, bahkan syukurnya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri sampai kemudian mentok ini bahasa bahasa anak sendiri ya mentok terus bagaimana kita bersyukur kayak Nabi Musa tadi terus syukurnya aku juga darimu juga bagaimana aku mensyukurinya lagi seperti ucapan Ibnu Qayyim akan terus tidak berakhir ketika engkau bisa bersyukur harus bersyukur engkau mendapatkan taufik bisa bersyukur pada syukur yang kedua engkau bisa bersyukur pada syukurmu yang pertama itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Fakaifa nashkur? Maka kata Allah pada Musa, Al-an syakartani. Sekarang engkau bersyukur padaku. Wa anil Hasan qala qala Musa alaihi salam ya Rabbi kaifa yastati'u Adam an yuaddi syukra ma sana'at ilaih atau suni'at Wa nafakta fihi min فيه Wa askantahu jannatak Wa amartal malaikah Fasajadu lahu فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته berarti domir taknya kepada Allah Taala. Saya ulangi. Ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam an yuaddi syukra ma sana'ta ilai. Ya, perbaiki yang tadi. Saya salah. Sebelum dicatat oleh Musa Fikin. Muhammad nggak bisa baca keliru ngawur sofu jahil ila akhirnya itu pak saya ulangi Ya Rabbi kaifa yastatiu Adam an yuaddiya syukra ma sana'ta ilaih. Ya Allah, bagaimana Adam bisa bersyukur dengan sesuatu yang kau perbuat padanya? Jadi ini kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dikatakan Tahu biadik, Engkau yang menciptakan dia dengan tangannya. Wa nafakta fihi min ruhi. Engkau yang meniupkan padanya ruhmu, ruh darimu. Wa askan tahu jannatan dan engkau yang mencipt, menempatkannya dalam surgamu. Wa amartal malaika fasajadu lahu dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud padanya. Engkau juga yang memerintahkan malaikat untuk menghormatinya dengan sujud. Bagaimana bisa syukurnya semua engkau berikan padanya sekian kenikmatan. Qala ya Musa, Hei Musa, alima anda dalika minni, kalau dia mengetahui, meyakini bahwa itu dariku, kemudian memuji aku, maka itu cukup syukur. Maka itu adalah syukron lima sana'atuhu. Itu cukup sebagai syukur dari apa yang aku berikan kepadanya. Allah Ta'ala ta'alam.